Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. نكمل إن شاء الله قراءة هذه الآثار kita sempurnakan penjelasan dari athar التي توقفنا عن إكمال قراءتها في المجلس السابق yang kita pada dars sebelumnya pada tadi malam ya, kita berhenti ya, di dalam penjelasannya فإن الذهن يكل أن يتعب ويعجز karena akal ya, ya pada pembahasan atau ketika seorang ya, mendapatkan pelajaran terkadang bisa dia lemah atau berat atau malal ya, jenuh عجز يعجز يضعف يضعف ليش الم- أن تقول ملل ها؟ يعجز Ay, lemah والبدن يتعب dan badan bisa menjadi letih ولكن الإنسان إذا رآكم بفضل الله نشط ورغب في الزيادة والاستمرار tetapi manusia ketika ya, dilihat kadang ada yang mereka mendapatkan semangat ya, dan antusias فأسأل الله أن يبارك فيكم dan kita minta kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah memberikan ya berkah kepada kalian. Faqad ghalabtumuna Allahumma barik. Dan يعني أخجلتمونا وغلبتمونا صارت يعني ما في أحد يعيد شو ها تفضل آه. ya kalian ya mengalahkan kami atau menguasai kami di dalam perkara ini بحرصكم dengan ya semangat kalian dan antusias kalian ومداومتكم على الحضور dan istimrornya kalian terus menerusnya hadir di dalam majlis وصبركم علينا وإن طالت المجالس dan sabarnya kalian ya kepada kami walaupun panjang majelisnya. Wa min fadlillahi 'alaikum. Dan ini merupakan keutamaan Allah atas kalian. Fa as'alullah an yazidakum min kulli khair. Dan saya meminta kepada Allah semoga Allah menambahkan keutamaan ya atas kalian. Wa an yu'inana 'ala tahsil al-manfa'ah allati tarjunaha. Dan semoga Allah ya menolong kita untuk ya menghasilkan manfaat hasil المنفعة التي ترجونها yang تريدون ya, تقصدونها menghasilkan manfaat yang sesuai yang diharapkan من الحرص على العلم ya dengan semangat antusias terhadap ilmu والفائدة dan faedah والازدياد من الخير dan bertambahnya kebaikan وتوقفنا dan kita berhenti عند قول الإمام أبي داود رحمه الله Ya, pada perkataan Imam Abu Daud rahimahullah. Haddathana Musa bin Ismail. Itu haddathana telah menghadiskan kepada kami Musa ibn Ismail. ستقرأ معنا الإسناد ولا أمشي طيب قال هنا في المطبوع يا إخوان عندكم حدثنا حميد هذا خطأ هنا سقط عندكم حدثنا حماد يعني ابن سلمة لكن المطبوع هنا خطأ عندك موجود حماد يا أستاذ أبا عكاشة أي. قال حدثنا حماد فهذا انتبهوا له قال حدثنا حميد وابن أبي حميد الطويل تقدم قال قدم علينا الحسن أي ابن أبي الحسن البصري مكة Imam Abu Dawud rahimahullah taala غير sanadnya ya kepada ya Humaid ya rahimahullah taala berkata, datang kepada kami Imam Hasan Al-Basri ke Mekah. قال حميد فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه fi نسخة يخطبهم fihi. Naam. Kemudian Humaid mengatakan eh, Imam Hasan Al Basri kemudian berkata kepada eh, berkata kepada ya, saya ya, para fuqaha ya, dari ahlu Mekah, bahwasanya saya mengatakan kepadanya ya untuk bermajlis ya supaya beliau bermajlis kepada mereka satu hari yang terdapat pada majlis tersebut ya perkara yang besar di dalamnya wa fihi hirsu ahli al-ilm ala an yastafida min Ini merupakan salah satu bentuk antusias ya para ulama memberikan manfaat sesama mereka. فالعالم والفقيه مهما بلغ من العلم maka seorang alim dan seorang fakih bagaimanapun puncak sampai keilmuannya يحتاج إلى زيادة في العلم butuh untuk ya menambah di dalam ilmu ورب كلمة يسمعها من غيره فينتفع بها terkadang dia bisa mendengar ya, kalimat yang selain dia kemudian dia bisa mendapatkan manfaat ya, darinya وقد قال العلماء dan berkata ya, ulama لا ينبل الرجل أي لا يصير نبيلا في العلم tidaklah seorang ahli ilmi tersebut unggul إلا إذا أخذ الحديث عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه ya kecuali dia mengambil hadis ya bisa dari orang yang lebih di atas dia atau yang semisal dia atau orang yang di bawah dia kedudukannya wa innama talabu min Humaid an yukallim al-Hasan li'annahu min khawas talamidihi wa ashabihi hanya saja mereka menginginkan supaya Humaid لأنه من طلبوا من حميد أن أن يكلم لهم الحسن Jadi mereka menginginkan Humaid supaya Humaid bisa berbicara kepada Imam Hasan Al-Basri langsung. وهذا من حسن تحصيلهم للعلم dan ini merupakan bentuk kebaikan di dalam menghasilkan ilmu. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم dan Imam Bukhari membuat satu bab di dalam kitab sahihnya Kitabul Ilm باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة أو كما قال نعم ya bab ya apa-apa yang datang bab aja Man ja'ala li ahli ilm ayyaman ma'lumatan. Yaitu bab tentang yaitu siapa saja yang menjadikan ahlul ilmi ya bagi dia untuk beberapa hari ya majlis atau semisalnya katakan Imam Bukhari rahimahullah taala. Faqala ay al-Hasan na'am. Berkata Imam Al-Hasan na'am. Qala fajtama'u fa khatabahum fama ra'aitu akhtab minhu. Kemudian Ya, beliau mengatakan, "Baik, maka berkumpullah kalian." Lalu Imam Hasan Al-Basri berkhutbah kepada mereka, maka saya tidak melihat ya khutbah yang paling baik daripada beliau ketika itu. Ahlul ilm anfusuhum yatafawatun. Para ulama ahlul ilmi mereka bertingkat-tingkat kedudukannya. Fil ilm wa fil fadl. Di dalam ilmu mereka dan keutamaan mereka. Wa fi al balaghah wal fasahah dan dari sisi balaghah ya tingginya bahasa mereka dan fasihnya bahasa mereka. Wal qudrah ala tabligh al-ilm lin-nas. Dan kemampuan mereka di dalam menyampaikan ilmu kepada manusia. Fahum quduratun mukhtalifah. Mereka memiliki kedudukan-kedudukan kemampuan yang bermacam-macam bertingkat-tingkat. Kullu wahidin minhum bihasabi ma qasama Allah lahu wa qaddar. dan setiap mereka sesuai dengan bahagian yang telah Allah berikan kepada mereka فالله تبارك وتعالى هو الذي يعطي العباد ويحرم من يحرم منهم Dan dialah Allah yang memberikan kepada hambanya dari karunia-Nya dan ada yang Allah mengharamkan ya sebagiannya. ومن أعظم آياته تفاوت أحوال العباد Min a'zam. من أعظم آيات الله Dan ini diantara bentuk Ya, tanda-tanda ayat Allah yang paling besar. At-tabayun wal ikhtilaf fil ibad. Yaitu nampaknya ya perbedaan tingkatan para hamba-hamba Allah. Fi uqulihim. Di dalam akal-akal mereka. Wa quduratihim. Di dalam kemampuan-kemampuan mereka. Wa lughatihim. Dan di dalam bahasa mereka. Qala ta'ala wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda ayat Allah itu berbeda-bedanya ya bahasa kalian. Wa fi ikhlafi alwanikum. اختلاف ألسنتكم وألوانكم Ya berbe- berbeda-bedanya ya bahasa-bahasa kalian dan kulit-kulit ya kalian sebagaimana firman Allah taala. وقال تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار Dan Allah juga berfirman dan Rabb kalian dialah yang menciptakan ya kalian dan dia yang memilih Di antaranya. Wa qala tabaraka wa ta'ala Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan juga Allah berfirman di dalam kitabnya dan Allah Maha berilmu di mana risalahnya dia turunkan. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم dan Allah ya, telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ya, tambahan dari ilmu. قال تعالى وقل رب زدني علما Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang beliau, katakanlah, Ya Allah, ya, tambahkanlah bagi saya ilmu. وكذلك الأنبياء يتفاضلون Demikian juga para nabi-nabi Allah alaihi wassalatu wassalam, mereka bertingkat-tingkat kedudukannya. قال تبارك وتعالى Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض demikianlah ya para rasul Allah azza wajal ya kami berikan keutamaan ya berbeda-beda di antara mereka. منهم من كلم الله Di antara mereka ada yang Allah berbicara dengan mereka langsung ورفع بعضهم درجات dan Allah mengangkat mereka ya derajat-derajat. فالله يفاضل بين خلقه بما يشاء Allah memberikan tingkatan-tingkatan keutamaan ini sesuai yang Dia kehendaki. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم sebagaimana ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah membagikan ya qasama الأرزاق الأخلاق كما akhlak-akhlak kalian كما ya, قسم dan rezeki-rezeki kalian. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم من الخلق والعلم والدين أوفر نصيب Kita meminta kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah memberikan kita ya keutamaan-keutamaan akhlak dan ilmu بما يسعدنا به في الدنيا والآخرة ya untuk membantu kita bima yus'idu yus'iduna untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Baik. Faqala rajulun ya Aba Sa'id berkata seorang lelaki wahai Aba Sa'id man khalaqa syaitan siapa yang menciptakan syaitan Faqala Al-Hasan subhanallah berkata Imam Hasan Al-Basri subhanallah hal min khaliqin ghairullah adakah Ya, selain Allah yang menciptakan. Limadha hadha soal? Kenapa pertanyaan ini? Lianna al-isya'ah qad intasharat anna al-Hasan ma'al qadariyah. Karena ya tersebarnya bahwasannya paham bid'ah qadariyah itu bersama Imam Hasan Al-Basri. Fa'ajaba Al-Hasan Al-Basri bil haqq. Maka Imam Hasan Al-Basri memberi jawaban yang benar. وعرفوا براءته مما كذب عليه بجوابه dan beliau memberitahukan ya tentang berlepasnya beliau dan jawaban beliau ini. وتقدم معكم Artinya bil- mereka mengetahui ya tentang jawaban beliau أن dan من dan berlepas dirinya beliau dan telah berlalu وأكرره الآن dan kita berulang ya sekarang. Anna min turuq ahli al-batil min ahli al-bid'ah bahwasannya metode-metode jalan ahlul bidah nisbatu batilihim menisbahkan kebatilan mereka ila fadil min al-fudala dari seorang yang memiliki keutamaan ya, dari kalangan ahlul ilm alladzina lahum dzikrun tayyibun fil ummah yang dia memiliki ya reputasi yang baik di sisi umat. Imma alim wa imam bisa jadi bisa jadi dia memang seorang alim dan imam. Wa imma salihun abid atau seorang soleh yang ahli ibadah. Wa imma rajulun min alil al-bait mathala bisa jadi dia seorang ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Syarifun fi nasabih yang memiliki kemuliaan dari nasabnya. Fayansubuna batilahum ila fadilin liyaqbalahu nas. Kemudian dia menisbahkan kebatilan mereka ini kepada orang-orang memiliki keutamaan ini supaya manusia bisa menerimanya. al fadil bari'un min hadza. Sementara alim atau orang yang memiliki kutaman ini berlepas diri dari mereka. Qad dzakarna amthilatan dan telah kami sebutkan beberapa contoh mimman yansubuna batilahum ila alimin aw rajulin min alil bait. dari orang-orang yang menisbahkan kebatilan mereka kepada seorang alim atau kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiya an tersisa ada yang jenis ketiga man yansubuna batilahum li'abidin salih yang mereka menisbahkan kebatilan mereka di sisi seorang ahli ibadat yang soleh kama yansubu mutaakhiru as-sufiyah sebagaimana yang dinisbahkan dari sebagian orang-orang sufi yang batil anfusahum wa turuqahum as-sufiyah pribadi-pribadi mereka dan metode-metode jalan mereka wa bid'ahum dan bid'ah-bid'ah mereka ila ubbadin wa sulaha mutaqaddimin kepada orang-orang ahli ibadah dan orang-orang ya salah ya dari yang telah lalu وهم براء من ذلك sementara mereka berlepas diri darinya مثل ما ينسبونه إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي semisal mereka menisbahkan bid'ah kebatilan mereka tersebut kepada seorang saleh Abdul Qadir Al-Jailani al hanbali fa ansha'u tariqatan bismihi Kemudian mereka ya mengembangkan dan menumbuhkan kebatilan mereka ini dengan nama beliau. dharihahu wa qabrah. Azzamu. Mereka mengagungkan ya, ya kuburannya. min dunillah. Dan mereka mengibadahi kuburannya selain Allah Azza wa Jal. Wa nasharu quburan mansubatan ilaih fi bilad. Bahkan mereka menyebarkan kuburan-kuburannya banyak di negeri-negeri. فقبره الرئيس الأصلي في بغداد في العراق Padahal kuburannya ya terdapat ya yang sebenarnya itu di Irak. وله قبور فروع في أفغانستان والهند وأفريقيا وغيرها Dan kuburannya memiliki cabang-cabang. Ya. Ada di Afghanistan, di Irak, di, إيه، لا الهند di India, دي أفريقيا kemudian di Afrika. في أكثر من دولة Banyak di negeri-negeri kuburannya. وهو شخص واحد Padahal dia satu orang saja. قال الإمام ابن كثير رحمه الله Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah. وقد نسبت إليه الصوفية أباطيل كثيرة Dan ya kaum sufi banyak menisbahkan kebatilan-kebatilan mereka. هو منها بريء Ya, sementara dia imam ini berlepas diri dari mereka. وك- وكان عالما من أهل السنة والجماعة Dan dia seorang alim dari alim ahli sunnah wal jamaah. حنبليا Seorang madhab hambali. ولكن غلب عليه التعبد Akan tetapi menguasai ya pengham- pe- peribadatan tersebut pada mereka. وهكذا ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله Dan juga disebutkan yang demikian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. وهكذا الذين ينسبون إلى إبراهيم بن أدهم Kemudian ada yang menisbahkan juga kepada ya, Ibrahim ibni Adham rahimahullah. Oh, Sahal ibni Abdullah Tustari. Dan kepada Imam Sahal ibni Abdullah At-Tustari. Wal Fudail ibn Iyad. Dan Fudail ibni Iyad. Wa ghairihim min al-ubbad Dan selainnya dari kalangan ya orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang memiliki kebaikan salah. فكثير مما ينسب إليهم باطل لا يصح عنهم Kebanyakan mereka-mereka yang menisbahkan kebatilan mereka ini ya itu tidak ya benar dari ya imam tersebut. طيب فهنا الرجل سأل الحسن Dan di sini seorang lelaki tadi bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, من خلق الشيطان siapa yang menciptakan syaitan? فقال الحسن سبحان الله تنزيها لله تعالى هل من خالق غير الله Jadi Imam Hasan Al-Basri mensucikan Allah. Subhanallah, adakah yang selain Allah yang menciptakannya? خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر Allah yang menciptakan syaitan dan Allah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. وهذا من حكمة الله تعالى وقدره. Dan ini diantara hikmah Allah dan takdirnya. فَخَالِقُ الْخَيْرِ wasyarr هُوَ Allah. Dialah yang menciptakan Allah ya telah ya dialah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan tersebut. Wa khaliqasy syaitan huwa Allah. Dan yang menciptakan syaitan adalah Allah. Wallahu azza wa jalla hukm khalq wal amr. Dan bagi Allah penciptaan ya wal amr لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah tidak ditanya ya apa yang dia lakukan tetapi ya mereka yang ditanya وله في ذلك الحكمة البالغة dan bagi Allah memiliki hikmah yang sangat dalam dan tinggi فلما أجاب الحسن بهذا الجواب السديد dan tatkala Imam Hasan Al-Basri memberikan jawaban yang tepat dan kuat ini قال هذا الرجل قاتلهم الله كيف يكذبون على الشيخ kemudian lelaki tadi semoga Allah memerangi mereka orang-orang bid'ah qadariyah yang menisbahkan kepada Imam Hasan tadi bagaimana mereka berdusta kepada syekh ini فعرف كذبهم بصد- بص- بحسن جواب الحسن البصري maka dia mengetahui ya kedustaan mereka dengan baiknya dari jawaban Imam Hasan Al-Basri ini تقدم معكم أن القدر أربع مراتب معروفة dan telah berlalu ya dari kita bahwasannya qadar takdir itu ada empat tingkatan العلم yang pertama al-ilmu أن الله علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم قبل أن يخلقهم نعم yaitu Allah Maha berilmu ya kepada makhluknya yang mereka beramal sebelum mereka mencip, me, me, diciptakan. الثانية الكتابة Yang kedua tingkatan qadar adalah al-kitabah. كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن Allah telah menciptakan seluruh takdirnya, makhluknya ya di dalam kitab Lauh Mahfuz ya apa-apa yang ya terjadi. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب Awal yang Allah ciptakan adalah qalam, kemudian Allah katakan kepadanya, tulislah. قال ما أكتب Berkata qalam, apa yang saya tulis? قال اكتب ما الخلق عاملون فجرى القلم بكل شيء Kemudian ya tulislah olehmu ya apa yang mereka lakukan kemudian berlaku seluruhnya dari takdir-takdir Allah terhadap makhluknya. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة ala أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Allahu Kemudian Nabi saw. di dalam sebuah hadisnya, ketahuilah oleh kalian nah. bahwasannya ya siapa saja yang ya, ingin memberikan manfaat kepadamu, tidaklah mereka bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah takdirkan atasnya kepadamu ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك Dan ketahuilah sekiranya mereka berkumpul seluruhnya untuk mencelakakanmu dengan sesuatu bahaya, maka tidaklah mereka bisa ya, melakukan yang demikian tersebut kecuali apa yang telah Allah takdirkan atasmu yang demikian. ولهذا كما قلت أمس في المجلس السابق لكم Dan oleh karena itu telah saya katakan pada majlis ya sebelumnya kalimatani muhimmatani fi al qadar. Ini dua kalimat sabda Nabi SAW ini merupakan ya asal yang penting di dalam perkara takdir. I'qid alaihima qalbak. Maka ikatlah ya dan kuatkanlah ini di dalam hatimu. al kalimatul ula ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Itu perkataan atau ya yang pertama adalah apa yang Allah kehendaki ya terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Wal kalimatu tsaniyah dan kalimat yang kedua an ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dan bahwasanya apa yang ya, menimpamu itu tidak ada bisa yang ya mencegahnya. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Dan sebaliknya, apa yang yang itu mendatangkan ya sesuatu manfaat kepadamu itu tidak akan bisa luput ya, darimu. Al-martabah tsalitsah min maratib al-qadar al-masyi'ah wal martabah rabiah al-khalq. Tingkatan ya, derajat ya, takdir yang ketiga adalah masyiah, kehendak. Dan yang keempat adalah al-kitabah. Ya, al-khalq. Ah, ya, al-khalq penciptaan. Fakullu syai'in bimasyiatillah ta'ala al-kauniyah. Seluruhnya eh, dari makhluk-makhluk Allah, ciptaan Allah itu adalah berdasarkan ya kehendak Allah yang kauniyah yang pasti terjadi. Wa kullu syai'in fa huwa khalqullah wa min khalqillah ta'ala. Dan segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan ya makhluk Allah azza wajalla. Fa Allahu khalaqal khair wasy syarr. dan Allah lah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. Wasyayatin wal malaikah. Syaitan-syaitan dan para malaikat. Wal ins wal jin. Manusia dan jin. Wa khalaqa al ibad wa khalaqa a'malahum. Dan Allah yang menciptakan hamba-hamba dan perbuatan amalan mereka. Wa min dzaka'is sa'il dan di antara bentuk kecerdasan seorang bertanya, annahu sa'ala عن الشيطان مباشرة dia bertanya tentang syaitan langsung لأن القدر karena takdir إذا ر- نظرت قصة الشيطان وآدم إبليس وآدم قصة آدم وإبليس سيأتي إذا إذا قرأت في القرآن قصة آدم وإبليس jika engkau membaca kisah Nabi Adam ya, dan iblis di رأيت dalam Al-Qur'an علمت قدر الله تبارك وتعالى وقدرته وحكمته Maka kamu akan mengetahui ya tentang takdir Allah dan ini merupakan kehendak Allah. Wa ilmuhu tabaraka wa taala as-sabiq li khalqil khaliqah. Dan ini merupakan ilmu Allah yang sudah dahulu yang maha mengetahui terhadap makhluknya. فعلم الله عز وجل ما أنت فاعل فكتب ذلك maka Allah maha berilmu dengan apa yang kalian lakukan ya kemudian ditulis dengannya demikian أردت أن أقول سبحان الله قال خلق الشيطان سبحان الله سيأتي سبحان الله طيب ثم قال أبو داود حدثنا ابن كثير يعني محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان يعني والثوري عن حميد يعني الطويل عن الحسن في تفسير قول الله عز وجل كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك يعني هذا هو الشرك نسلكه أي الشرك فهذا دل على القدر نعم Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala mengiring sanadnya. Ya, sampai kepada Imam Hasan Al-Basri tentang firman Allah Azza wa Jal kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin berkata Imam Hasan Al-Basri ya pada perkataan nasluquhu di sini adalah kesyirikan وهذا كما في قول الله عز وجل في سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها dan juga telah berlalu bagi kita firman Allah dan di surat Al-Lail ya di mana Allah mengatakan الشمس eh, surat Asy-Syam ya pada الشمس بتطلع بعد شوي ini eh, قد أفلح من Ya, زكاها sungguh وقد beruntung orang yang telah membersihkan dirinya. Wa qad khaba man eh, dassaha dan telah ya merugi orang yang telah mengotori dirinya. طيب فكل شيء بقدر نعم Maka seluruhnya itu sesuai dengan kehendak takdir Allah. سبحان الله Fababul qadari wa syara' Maka bab tentang qadar dan syarat syariat. Sabilun najati fihi. Merupakan jalan keselamatan di dalamnya. Wassalama minad dalal. Dan selamat dari kesesatan. Wasad tariq syaitan. Dan menutup pintu-pintu celah syaitan. La taqul lima wa kaif. Dan tidak boleh kamu mengatakan kenapa, bagaimana. Fala Tidak boleh kamu katakan kenapa Allah menciptakan syaitan. Tidak boleh kamu mengatakan kenapa syaitan menyesatkan dari hamba-hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. minal munzirin. Dan dia di, menjadi dari orang-orang ya, syaitan tersebut dia termasuk dari hak makhluk Allah yang diberi tangguh oleh Allah azza wajalla. Fa ma huwa at-taslim li amri Allah azza wajalla. Ini perkaranya adalah kita menerima ya kepada Allah azza wajalla. La yuqal lima wa la yuqal kaif. Tidak boleh mengatakan kenapa bagaimana. Antum tarawun atfalan yamradun. Kamu melihat ya anak-anak kecil sakit. Wa yusabun bi anwa'in min alam ditimpa penyakit-penyakit ya, yang terkadang yang banyak وتسلط عليهم بعض الحيوانات ككلب مفترس أو حية أو عقرب dan terkadang ada yang ditimpa dan dikuasai oleh ya, hewan-hewan seperti eh, anjing atau hewan buas yang lain ومن المخلوقات ما هو سام قاتل dan di antara eh, hewan-hewan yang di situ ada yang berbisa dan yang membunuh ومنه ما هو ضار ومنه ما هو نافع dan diantaranya ada yang membahayakan hewan tersebut, ada yang bisa memberikan manfaat. فكله لحكمة عظيمة Karena seluruhnya itu adalah dikarenakan hikmah Allah Azza wa Jal. Wa kulluhu Allah. Dan seluruhnya dikarenakan Allah menciptakannya. وقدره Dan Allah mentakdirkannya. على ما قضته حكمته وعلمه ilmuhu Ya, sesuai dengan tuntutan. Ya ilmu Allah dan rahmatnya. as والمرض yaitu sehat dan sakit الغنى والفقر ya kaya dan miskin الحزن والفرح ya sedih dan bergembira الخير والشر kebaikan dan kejelekan الطاعة والمعصية ketaatan dan maksiat الكفر والشرك والتوحيد والإيمان kekufuran kesyirikan dan keimanan كله لحكمة عظيمة seluruhnya dikarenakan hikmah Allah yang sangat agung وكله بقدر الله dan seluruhnya sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Falillah al-hujjah baligha ala ibadihi. Dan bagi Allah uh, ada hujjah yang kuat hmm. ya, bagi hambanya. La yuqal lima wala kaif. Maka tidak boleh kita katakan kenapa, bagaimana. ثم قال حدثنا محمد بن al-Abdi kama تقدم قال akhbarana Sufyan عن rajulin qad سماه غير ابن كثير يعني راوي آخر شيخ آخر من شيوخ أبي داود قد سموا آه، هذا الرجل شيخ سفيان عن سفيان عن عبيد السيدة وهو عبيد بن عبد الرحمن المزني عن الحسن في قول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال بينهم وبين الإيمان يعني, يعني حال الله عز وجل بين قلوبهم وبين الإيمان وقيل حال بينهم وبين التوبة واضح؟ وهذا فيه الإيمان بال بالقدر, بالقدر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلما سألته أم المؤمنين ما أكثر ما يدعو بهذا الدعاء قال ما يؤمنني أو قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala ah. menggiring sanatnya ya sampai kepada hmm. ya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala hmm. tentang firman Allah taala wahila bainahum wa bainama yashtahun yaitu ya mereka dirintangi di antara mereka dan di antara apa yang syahwat mereka menginginkan. Berkata Imam Hasan Al-Basri maksudnya yaitu di antara mereka tersebut dan di antara keimanan. Hmm dan Apa? di antara banyaknya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ayo. mana beliau meminta kepada Allah ya zat yang membolak-balikkan hati ya kokohkanlah hati kami hatiku ya di atas ya agamamu kemudian secara ringkas beliau mengatakan siapa yang bisa menjamin ya hati-hati tersebut Karena dialah zat yang membolak-balikkan hati-hati setiap hambanya. خلاص ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد وهو ابن حساب قال حدثنا سليم وهذا اسمه سليم بن أخضر البصري قال أبو حاتم الرازي هو أعلمهم بحديث ابن عون قال عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري من تلاميذ الحسن البصري وأجل تلاميذه نعم من أجل أجل أجل من أح يعني أجل من الجلالة نعم Berkata Imam Abu Dawud rahimahullah taala menggiring sanadnya sampai kepada ya Ibnu Aun yang merupakan salah satu dari tilmid Imam Hasan Al-Basri bahkan yang paling terdepan dan yang mulianya. Berkata dia, "Kuntu قال كنت أسير يعني أمشي بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوة ثقة عالم جليل فقال يا أبا عون ناداه بكنيته ما هذا الذي يذكرون عن الحسن قال قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا الله الله الله الله, الله. Kemudian berkata Tilmiz Imam Hasan Al-Basri ini itu Ibnu Aun ya saya berjalan ya Syam. Syam. Kemudian ada seorang lelaki yang menyuruh memanggil saya di belakang saya. Kemudian saya melirik ke belakangnya, ke belakang saya tersebut. Ternyata dia seorang ya yang bernama Raja ibnu Haywa, ya, seorang alim yang thiqah. Lalu dia berkata, "Wahai Aba'un." Ya, dia memanggil dengan kunyahnya. Ada apa ini yang mereka orang-orang ya bid'ah qadariyah ini menyebutkan menyandarkannya ya atau bersama dengan ya Imam Hasan Al-Basri Kemudian beliau berkata, ya, qultu ya, kata Imam Ibnu uh, Ibnu Aun, hmm. innahum yakdzibuna 'alal Hasan. Sesungguhnya mereka sebenarnya berdusta atas Imam Hasan Al-Basri sangat ya sering banyak yang mereka lakukan perbuatan itu. Katsira. Al-Hasan Al-Basri fil Basra fil Iraq. Imam Hasan Al-Basri ya di Basrah di negeri Irak. والكذب عليه والإشاعة وصلت إلى مكة والحجاز والشام dan kedustaan atas Allah nama beliau ini Allah ya sampai menyebar ke negeri Syam dan sampai ke Mekah. Unzuru ahlal fitan wal kadhib ala ahli ilm. Lihatlah bagaimana ya orang-orang ahli fitnah ya berdusta atas seorang alim. Hadza fi zamanin la yujad WhatsApp wala Facebook wala telefon wala قناة YouTube wala syai' dan itu terjadi di zaman yang tidak ada sarana-sarana yang canggih ini dari media, WhatsApp, YouTube, Telegram, video dan sebagainya. Waqad wasalat al ila atraf dunya Bahkan tersebar nih kedustaan atas imam ini di seluruh di, di kebanyakan penjuru dunia. Ahlu Makkah yablughuhum wa yakhtabiruna al-Hasan bisu'al. Sampai kepada penduduk Mekah sehingga penduduk Mekah menguji ya pendapat Imam Hasan Abbasri ini. أهل الشام يبلغهم ويتأكدون ويتحققون بسؤال تلميذه Dan juga penduduk negeri Syam sampai ya kedustaan ini ya kemudian mereka menanyakan melalui ya, tilmid beliau وهكذا ينبغي التحقق dan ini yang sepantasnya ya untuk ya betul-betul ditekankan di dalam ya tabayun فقد قد كذبوا على أئمة آل البيت كم كذبوا على أئمة آل البيت dan lihatlah bagaimana banyak yang mereka di antara mereka juga berdusta ya atas alul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam قال شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله berkata Syekhuna ya, Al-Wadi'i rahimahullah أكثر شخصين كذب عليهما kebanyakan dari baru Syekh Said أكثر رجلين Ayo. كذبوا عليهما Ya, Lihatlah dari dua orang yang paling banyak ya didustakan atas keduanya ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Fakam kadzaba alaihi Syiah wa nasabu ilaihi ma lam yaqul. Yaitu di mana orang-orang Syiah berdusta atas nama beliau dan menisbahkan eh, kepada beliau ini radhiyallahu taala. Warrajul tsani al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan lelaki yang kedua kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Faqam qad kadzabu alaihi wa nasabu ilaihi ma lam Dan mereka berdusta dan menisbahkan kepada beliau apa yang beliau ya tidak ada di dalamnya berlepas diri darinya. Kama yaf'al muta'assibatul madhhab was-sufiyyah. Sebagaimana yang orang-orang yang ahli ta'assub fanatik terhadap madhab dan orang-orang sufi. Qala Syekhuna Ibn Utsaimin rahimahullah berkata Syekhuna Al-Utsaimin rahimahullah وقد كذب علي كثيرا وعلى غيري من العلماء dan sungguh banyak didustai atas namaku atas perkaraku ini dan selain selainku dari ulama-ulama. Wa nasabu ilaina min al-fatawa ma lam naqul. Banyak dinisbahkan kepadaku fatwa-fatwa yang saya tidak mengatakan sebenarnya. Wa at-tarikh mali bima yukdzab bihi 'ala al-ulama. Dan sejarah banyak membuk- membuktikan ya kedustaan atas nama ulama-ulama ini. فهذا من طرق أهل الباطل والفتنة Dan inilah metode jalan-jalan ya orang-orang di atas kebatilan dan orang-orang yang di atas fitnah. وما أكثر ما كذبوا على الإمام جعفر الصادق Dan betapa banyak kedustaan mereka juga terhadap Imam Ja'far As-Sadiq. فكذب عليه صنفان الشيعة والصوفية Katabu. كذبوا على Katabu جعفر mereka الصادق berdusta ya atas beliau ini menjadi dua ya macam golongan bentuk. فها هو أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي صاحب الطبقات Ya, dan dia salah satunya itu Abdur, Abu Abdurrahman As-Sulami. الصوفي Ya, seorang sufi. آه، محمد بن الحسين كان اسمه نعم صاحب كتاب الطبقات طبقات الصوفية Yang dia memiliki kitab طبقات يا الصوفية وصاحب كتاب حقائق التفسير أو كذا اسمه لأن juga dia memiliki كتاب ya حقائق التفسير قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة بركات شيخ الإسلام ابن تيمية di dalam كتاب beliau استقامة وأكثر ما ينسبه إلى جعفر الصادق كذب عليه dan banyak yang mereka mendustai ya atas ya Ja'far As-Sadiq ya atas namanya. Al-muhim fahdharu ayyuhan nas. Yang penting ya berhati-hatilah kalian ya dan peringati manusia di dalamnya. ثم قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال سمعت أيوب يعني ابن أبي تميمة السختياني البصري يقول كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رأيهم يعني عقيدتهم القدر وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم يعني ينشروه في الناس ويكون له القبول فينسبونه إلى الحسن أو ينسبون الحسن إلى القدر وقوم انتبه إلى هذا له أي للحسن في قلوبهم شنآن يعني يبغضون الحسن يحسدونه لما آتاه الله من العلم والمنزلة شنآن شنآن شنآن كسر غلط شنآن أي بغض وحسد وحقد على الحسن البصري لما آتاه الله هذا فضل الله قال شنآن وبغض يقولون أي يطعنون فيه أليس من قوله كذا أليس من قوله كذا نعم Kemudian أيوة. Imam Abu Daud rahimahullah taala ya, mengatakan ya, di dalam kitab sunnah sunannya ini menggiring sanatnya ya, sampai kepada ya, Hamad berkata, saya mendengar Ayub berkata. Ayub dua As-Sakhtiyani. Sakhtiyani bin Abi Tamimah. Ya. Ini Imam Abu Ayub As-Sakhtiyani berkata, ya, telah berdusta atas Imam Hasan Al-Basri dua kelompok jenis manusia yaitu satu kaum ya dari kaum bid'ah qadariyah dengan ra'yu mereka, pandangan mereka. Dan mereka menginginkan untuk yunafiku ya untuk menyebarkannya ya, dengan mazhab mereka tersebut, pandangan mereka ini. Yunafiqun yani yurawwijun sil'atahum Ya, untuk melariskan. Ya, menyebarkan ya pandangan bid'ah qadariyah mereka ini. Dan oh. kelompok yang kedua yang dia di dalam hati-hati mereka ini sebenarnya ada kebencian dan kedengkian kepada Imam Hasan Al-Basri lalu mereka mengatakan ya menginginkan sebenarnya celaan kepada beliau bukankah ya termasuk dari perkataan Imam Hasan Al-Basri begini begitu dan sebagainya خلاص واليوم كم ينسب من البدع والأقو... كم تنسب من كم ينسب من الأقوال الباطلة كذبا على المشايخ Dan pada hari ini betapa banyak disandarkan ya perkataan-perkataan ya dari para masyayikh ya kedustaan لتشويههم والتنفير عنهم untuk ya menyamarkan ya dan ya, tanfir للتنفير عنهم ya untuk supaya manusia menjauhi alim tersebut. ثم قال أبو داود حدثنا ابن المثنى يعني محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن أن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال كان قرة بن خالد وهو السدوسي البصري ثقة حافظ يقول لنا يا فتيان لا تغلبوا على الحسن فإنه كان رأيه السنة والصواب أي لا تصدوا عنه عن علمه والاستفادة منه لا تغلبوا على الحسن أي لا تغلبكم هذه الشائعة وأهلها لا يصدنكم هذا الكذب عنه فإن رأيه كان السنة نعم Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring sanadnya ya sampai kepada Yahya bin Katsir Al-Anbari telah menghadiskan menceritakan ya kepada ya, mereka berkata beliau adalah Qurra bin Khalid ya berkata kepada kami ya wahai pemuda jangan sampai kalian dikuasai Artinya ya dihalangi dari ilmunya Imam Hasan Al-Basri. Artinya kalian berpaling dari Imam Hasan Al-Basri. Karena sesungguhnya beliau memiliki pandangan ya sunnah yang di atas sunnah dan memiliki kebenaran. Fama sebab hadha al-intishar Dan apa sebabnya tersebarnya demikian juga? Qila kama sayati أن الحسن قال كلمة فهمت كلمة محتملة Di mana ya, tersebarnya demikian itu tidak lain dikatakan itu suatu kalimat yang tersebar dari beliau ya dari bentuk dua kemungkinan. أول ما ظهرت بدعة القدر Itu bisa jadi yang pertama ya munculnya bid'ah qadariyah tersebut. وكأنه أراد رحمه الله أن يرد عليهم Dan di sini Ya, beliau menginginkan sebenarnya untuk membantah mereka. Wa ala man yahtaj bil qadar 'ala al ma'asi. Dan di antara orang yang menginginkan untuk berhujjah ya dengan qadar terhadap maksiatnya. Fayuqim 'ala al ma'siyah wa yahtaj bil qadar ka fi'li iblis. Sehingga mereka terus di atas maksiatnya dan wa yuqim 'ala maksiati wa ha? Ba'da. Yahtaj لا لا ليس بعد يقي يستمر على المعصية أيوة. ويحتج بالقدر Nah, kemudian mereka berhujjah dengan qadar وليس له في القدر حجة أن يعصي الله dan bukan dan tidak boleh baginya berhujjah ya dengan qadar untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. ولهذا ذكر عدد من أهل العلم كلمة Oleh karena itu banyak para ulama menyebutkan suatu kalimat مختصرة yang ringkas. يقولون Mereka berkata, يحتج بالقدر على المصائب لا على الذنوب والمعائب ya berhujjah dengan qadar di atas musibah, bukan di atas ya perkara yang aib dan ya dosa. بل إذا وقعت في ذنب فوجب عليك التوبة Namun apabila engkau terjerumus dalam dosa, maka wajib bagimu untuk bertaubat. وأن تقتدي بأبيك آدم وأمك حواء dan hendaklah engkau berkedua dan mengikuti bapakmu Adam dan ya, Hawa. Fataqul Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Itu sebagaimana doa ya di dalam firman Allah taala, ya Rob kami, kami telah menzalimi diri-diri ya kami sendiri. <clears throat> Bismillah. Dan jikalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami sungguh termasuk dari kalangan orang-orang yang merugi. Wahada halul anbiya salihin. Dan inilah keadaan para ya anbiya dan orang-orang saleh. Rabbi zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Ya Rabb saya, ya, kami telah menzalimi diri kami sendiri, maka ya ampunilah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Dan tidak ada ilah yang berhak diibadati ya, kecuali Dia. Sesungguhnya saya ya dari termasuk kalangan orang-orang yang menzalimi diri. ولا تتشبه بالشيطان jangan engkau menyerupai dengan syaitan وتحتج بالقدر dan berhujjah dengan qadar طيب ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى وابن بشار يعني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار بن دار قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل القرشي العدوي مولاهم وهو صدوق وفي حفظه سوء لكن قال هنا حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون عبد الله بن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل يعني لن يتناقلها الناس هذه هي الكلمة المتشابهة التي تقدم في وصية معاذ إياك وزيغة الحكيم أي ما تشابه من كلامه نعم إمام أبو داود رحمه الله تعالى ya menggiring sanatnya ya sampai kepada tilmidnya tadi Ibnu Aun ya dia berkata seandainya kami mengetahui ada satu kalimat ucapan dari Imam Hasan Al-Basri sampai kepada apa yang telah sampai darinya sungguh kami akan ya niscaya kami akan menulis ya, dengan rujuknya dia dengan satu kitab dan kami mempersaksikannya atasnya demikian itu akan tetapi kami mengatakan ya satu kalimat yang keluar yang tidak boleh ya dipikul artinya untuk saling dinukilkan kalimat-kalimat tersebut ولهذا قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أيضا قال قال لي الحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا أي من التلفظ بهذه الكلمات المتشابهة نعم Ya ini Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring lagi sanatnya dari Imam Ayyub as berkata, berkata kepada saya Imam Hasan Al-Basri, "Ma ana bi'aidin ila syai'in hmm. minhu abada." Hmm. Tidaklah saya kembali kepada sesuatu perkara darinya selamanya. Artinya ini merupakan kalimat yang memiliki ada kesamaran sedikit. Ada kesamaran bentuknya. Wa nahtaj ila al ala haqiqat lafz wa kalimat al-Hasan allati fuhimat Dan kita butuh di sini ya penjelasan dari kalimat ya yang diucapkan Imam Hasan Al-Basri. فالإمام أيوب السختياني رحمه الله الذي روى هذه الكلمة عن الحسن ما أنا براجع أو بعائد dan Imam Ayub As-Sikhtiyani yang mengatakan ya, tentang perkataan Imam Hasan Al-Basri ini ma ana bi'aidin tidaklah saya rujuk هو هو الذي قال قبل قليل بإسناد صحيح كذب على الحسن ضربان من الناس dia juga yang mengatakan barusan ya tentang perkataan manusia terbagi du, menjadi dua tentang ya, pandangan perkataan Imam Hasan Al-Basri ini. Wadhabba wadafa'a 'anil Hasan. Dan beliau Imam Ayyub As-Sikhtiyani membela dan membela Imam Hasan Al-Basri. ثم قال الإمام أبو داود حدثنا هلال بن بشر قال حدثنا عثمان ابن عثمان عن عثمان البتي وهو عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري قال ما فسر الحسن آية قط إلا على الإثبات أي على إثبات القدر عندنا هنا عن أنا أحفظ على الإثبات عندك على ولا عن عن كأن على محتاج إلا عن الإثبات على الظاهر تجي مراجعة أنا أحفظه عن على هنا موجود عن قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الإثبات يعني أن تفسير الحسن لآيات القدر في القرآن كلها على الإثبات فماذا تريد في براءته أبلغ من هذا نعم أيوه Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala mengiring sanadnya kembali ya sampai kepada ya Uthman bin Muslim Al-Batti berkata Al-Batti Tidaklah Imam Hasan Al-Basri menafsirkan satu ayat sama sekali melainkan beliau menetapkan qadar takdir. فرأينا أن دفاع الإمام أبي داود عن الحسن بطريقتين maka kita lihat Imam Abu Daud rahimahullah taala dengan pembelaan beliau terhadap Imam Hasan Al-Basri dengan dua cara. الطريقة الأولى نقل تفسيره للآيات على إثبات القدر. Ya, metode cara yang pertama dia menukilkan ya tafsir ayat ya di dalam menetapkan takdir tersebut. والطريقة الثانية نقل دفاع تلاميذه وعلماء بلده عنه. Dan metode kedua pembelaan beliau, beliau menukilkan dari tilmid-tilmidnya dan dari orang-orang yang ada di negerinya Imam Hasan Al-Basri. Wahum ulama thiqat asbat. Dan mereka semuanya para ulama yang thiqah, yang kokoh. La yujamilun fi dinillah ahada. Mereka tidak bermujamalah, bermanis muka atau ya basa-basi di dalam muamalah. Walau kana al-Hasan ala bid'atin lama sakatu anhu. Seandainya Imam Hasan Al-Basri di atas kebitahan, mereka tidak akan diam. Wa alhamdulillah ya ikhwani. Dan segala puji bagi Allah wahai saudaraku. La yujad imamun min a'immati sunnatil mu'tabarin ahdatha bid'atan fi dinillah. Tidak ada didapatkan seorang alim dari seorang dari alim-alim di muka bumi ini mereka membuat ya amdan ya Syekh. Eh amdan eh. Secara sengaja ya membuat bid'ah ya di dalam agama ini. Wa idza zal فسريعا ما يرجعون Dan apabila mereka tergelincir, maka insyaallah segera untuk rujuk كما تقدم معكم sebagaimana telah berlalu bagi kalian. قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات Berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Muwafaqat, لم يحدث بدعة راسخ في العلم tidak ada membuat suatu bid'ah seorang alim yang rasih yang kuat di dalam ilmunya. Wa innama ahdathal bid'ah sinfani minan nas. Hanya saja yang membuat bid'ah tersebut ada dua golongan dari kalangan manusia. Imma ahlu jahlin bil ilmi sahih. Bisa di situ yang pertama dari orang-orang yang di atas kebodohan dengan ilmu. Wa imma unas talabul ilma 'inda al ulama atau bisa di situ manusia yang menuntut ilmu di sisi para ulama. Fatratan min zaman kemudian dia ya selama masa yang lama Thumma kharaj, thumma harafu an tariqihim wa jaddatihim Namun mereka setelah itu keluar dari jalan imam atau guru mereka tersebut. Wa man ta'ammala ta'sis al-bid'ah al-kubra Barang siapa yang perhatikan tentang asas-asas yang dibuat dalam bid'ah yang besar, wajada dzalik, maka didapati yang demikian. فالخوارج أول بدعة حدثت أهل جهل وإن كانوا أهل عبادة Dan orang-orang khawarid, ya, mereka membuat bid'ah ya di atas ahli ibadah. وإن كان أكثر عبادة Ya, walaupun mereka banyaknya ibadah dikarenakan kebodohan mereka. بل هم في العبادات أكثر من الصحابة Bahkan mereka banyak ibadahnya lebih banyak dari para sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam tahqiruna salatakum ila salatihim wa qira'atakum ila qira'atihim wa ila akhir. Naam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka ya menganggap ya kecil dari ibadah-ibadah sahabat, qiraah mereka dan ibadah mereka. Wa awwal man ahdatha ar-rafd wa at-tashayyu' عبد الله بن سبأ الصنعاني اليماني وهو من يهود اليمن. Kemudian juga awal yang membuat ya, bid'ah Rafidah yaitu adalah seorang lelaki Abdullah bin Sabah dari negeri Yaman. Azhar al-Islam, dia menampakkan Islam. Wa kada ahli al-Islam bimakaid 'azimah. Dan wakada, dia membuat tipu daya Makar. dengan Islam dengan tipu daya yang sangat banyak. Tarattaba alaiha qatul Uthman radhiyallahu anhu. Yang berakibat dengannya terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. ونشر الغلو في علي رضي anhu عنه وأنه الوصي للرسول dan bahkan kemudian juga ya, sampai rentetan itu kepada ya, bulunya kepada Ali bin Abi Thalib ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya dia adalah wasiat dari wasiat Rasul thumma bid'atul qadar kemudian bid'ah qadariyah wa bid'atul qadar awal man ahdathaha bil basrah kama taqaddam ma'badun al Ya, kemudian bid'ah qadariyah itu ya, muncul di Basrah awal pertama kali yang dicetus oleh Ma'bad Al-Juhani. Walam yakun min ahli al-ilm rasikhin wa tullabih. Dan tidak ada ya satu pun seorang ulama yang kuat di atas ilmu di dalam perkara ini yang membuat-buat bid'ah tersebut. Wa qil innahu akhadha hadha al-qaul an rajulin nasrani yuqalu lahu Sasan سوسة أو سو- سوسوه النصراني Dan dikatakan ya dia mengambil ya, bid'ahnya ini ya dari ya, Susan asal- أو سوسوه أي. ya yang bernama Syasan atau Susan dari Nasrani. أي. وهكذا بدعة الإرجاء وهي آخر ما حدث في أواخر عهد الصحابة وردوا هذه البدع كلها Dan juga munculnya bid'ah ya murji'ah yang itu di akhir-akhir zaman sahabat dan mereka membantahnya. وقد ردوا هذه البدع كلها Dan mereka membantah bid'ah itu seluruhnya. وهكذا الجهمية Demikian bid'ah Jahmiyah. فالجهم بن صفوان ما رؤي عند أهل العلم ولا هو من أهل العلم ولا من الراسخين في العلم Yaitu ya di mana dia ya, tidak ada ya seorang ulama ya dia mengambil bid'ah ini dari Wa- sisi ulama seorang pun. ولا شيخه في البدعه الجعد بن درهم بن درهم Dan dia memiliki seorang syekh di dalam bid'ah ini yang bernama Ja'ad bin Dirham. law ta'ammaltum hadhihi al-bid'ah al-qadimah wal والحديثة. Demikianlah jika kalian memperhatikan bid'ah-bid'ah tersebut muncul eh, dari zaman dulu sampai sekarang demikian. Tajidun insyaallah ma yusaddiq wa yuhaqqiq kalimat asy-Syatibi rahimahullah. Kalian akan mendapatkan ya, yang membenarkan perkataan ya Imam Has uh, Syatibi ini rahimahullah taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.